InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawlul Mufid ala kitab Tauhid li fadilati Syekh Al-Allamah Fakihul Asr Al-Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita akan memasuki bab yang ketiga yaitu babun man haqqaqa tauhida dakhala al-jannata bighairi hisabin. Berkata penulis kitab tauhid al syaikh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala bab barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Bab Barang siapa yang merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah taala dalam syarah beliau mengatakan bahawa bab ini merupakan penyempurna bab yang sebelumnya yang membahas tentang keutamaan tauhid. Maka di dalam bab ini lebih ditegaskan lagi keutamaan tauhid dan sekaligus penjelasan siapakah orang yang benar-benar merealisasikan tauhid. Dan yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid secara umum maknanya adalah takhlisuhu wa taswiyatuhu min syawa'ib syirki wal bid'i wal ma'asi merealisasikan tauhid itu artinya memurnikan tauhid dan membersihkannya dari kotoran-kotoran syirik, kebid'ahan dan kemaksiatan. Itu yang dimaksud dengan merealisasikan tauhid. Mensucikan tauhid kita dari noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekufuran serta bid'ah-bid'ah dan maksiat-maksiat. Apakah itu dosa besar maupun dosa kecil. Maka siapa yang benar-benar melakukan ini, dia akan masuk surga tanpa hisap. Jadi enggak dihitung-hitung lagi berapa amal baiknya, berapa amal buruknya, enggak ada lagi. Tapi langsung langsung dimasukkan ke dalam surga seperti para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Jadi inilah yang harus menjadi cita-cita kita masuk surga tanpa hisap. Bukan sekedar masuk surga, tapi harus menjadi cita-cita kita yang tertinggi, masuk surga tanpa hisap. Maka apa yang harus kita lakukan? merealisasikan tauhid dalam hidup kita, yaitu membersihkan dan melindungi tauhid kita dari kesyirikan maupun kekufuran, kemudian perbuatan-perbuatan bid'ah dan kemaksiatan baik dosa besar maupun dosa kecil. Baik. Kemudian Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah memberikan mukaddimah yang sangat bagus terhadap bab ini. Kata beliau, membersihkan tauhid dari kesyirikan itu tidak akan tercapai kecuali dengan tiga perkara. Yang pertama dengan ilmu. Ini yang pertama. Enggak akan mungkin tercapai kecuali dengan tiga hal. Pertama ilmu. Terutama ilmu tentang hakikat tauhid. Dalam Al-Qur'an, dalam surat Muhammad ayat ke-19, Allah Subhanahu wa taala menegaskan fa'lam annahu la ilaha illallah maka ketahuilah berilmulah bahwasannya la ilaha illallah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala maka ini yang pertama tidak mungkin kita benar-benar mentauhidkan Allah tanpa ilmu maka harus kita pelajari hakikat kalimat la ilaha illallah yang maknanya adalah la ma'budu hakun illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa taala. Artinya apa? Semakin dalam kita menyelami ilmu tauhid maka kita akan semakin dapat merealisasikan tauhid. Kalau ilmunya saja kita belum pelajari, maka bagaimana mungkin kita bisa merealisasikannya atau mengamalkannya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, al-i'tiqad, keyakinan. Setelah kita mengetahui ilmunya, maka harus kita yakin kebenarannya. Kalau kita hanya tahu saja namun tidak meyakini kebenarannya, maka kita belumlah mengamalkan tauhid. Sebagaimana orang-orang musyrik jahiliyah dahulu berkata, al alihata ilaha wahida? Inna hadza la syai'un ujab." Apakah dia Muhammad menjadikan sesembahan itu menjadi sesembahan yang satu saja? Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Artinya apa? Mereka enggak yakin dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah al-inqiyad, ketundukan. Seseorang yang sudah memiliki ilmu tentang tauhid dan sudah yakin kebenarannya namun belum mau tunduk yaitu belum mau beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik maka berarti dia belum mengamalkan tauhid harus dia yat, harus dia tunduk tunduk artinya dia amalkan kandungan dan makna yang terdapat di dalam kalimat la ilaha illallah. Kadang-kadang ada seseorang dia sudah memiliki ilmunya tetapi dia belum meyakini kebenarannya. Ada pula orang yang sudah punya ilmunya, sudah yakin kebenarannya, namun dia tidak mau tunduk. Dia tidak mau mengikuti. Yang sudah punya ilmunya, namun tidak meyakini kebenarannya, seperti orang-orang munafik yang sudah tahu ilmunya, sudah yakin kebenarannya, tapi tidak mau tunduk seperti orang-orang kafir. Contohnya Abu Talib. Jadi ada jenis orang kafir seperti itu. Dia sudah tahu ilmunya, dia yakin benar, tapi dia lebih memilih kekufuran. Sengaja dia memilih kekufuran dengan berbagai macam alasan. Insya Allah nanti akan datang kisah Abu Talib. Apa alasan Abu Talib? Dia nggak enak sama masyarakatnya, dia nggak mau dicela sama kawan-kawan musyriknya. Inilah jemaah sekalian bahayanya mencari keridoan manusia tapi membuat Allah murka. Menghalangi seseorang mendapatkan hidayah. Iya. Ada pula yang karena gengsi, ada juga yang karena tidak berani kepada keluarga atau lebih memilih ajaran nenek moyang, tradisi-tradisi. Jadi walaupun dia yakin salah, tetap saja dia lakukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ini adalah sifat orang-orang musyrik jahiliyah dahulu innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka itu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah maka mereka menyombongkan diri, tidak mau menun, tidak mau tunduk kepadanya. Wa yaquluna a inna latariku li alihatina li syairi majnun dan mereka berkata apakah kami harus meninggalkan sesembahan-sesembahan kami demi seorang penyair yang gila subhanallah ini yang mereka katakan terhadap Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam surat as-saffat ayat 35 36 baik jadi Inilah jemaah sekalian tiga hal yang kita butuhkan untuk dapat mengamalkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Kemudian, kalau seseorang ini satu faidah disebutkan oleh Syekh, apabila seseorang sudah mengamalkan tauhid, maka dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Namun, kita nggak bisa memastikan dia pasti masuk surga tanpa hisap. Kenapa? Karena hakikat amalannya kita enggak mengetahui. Apakah sudah benar-benar diterima oleh Allah atau tidak? Sebab kita enggak tahu hatinya. Mungkin secara zahir dia baik, tapi hatinya belum tentu. Allah yang maha tahu hatinya. Tetapi boleh kita mengatakan secara umum orang yang merealisasikan tauhid akan masuk surga tanpa hisap. Walaupun kita nggak mengatakan insya Allah. Kenapa? Karena ini bukan berbicara tentang pribadi tertentu. Namun kalau kita berbicara tentang pribadi seseorang, harus kita katakan insya Allah. Misalkan kita lihat saudara kita merealisasikan tauhid, maka kita katakan insya Allah dia akan masuk surga tanpa hisap. Iya. Yeah. Kemudian penulis kitab tauhid menyebutkan di sini dua dalil dari Al-Qur'an dan satu dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk dalam pembahasan dalil yang pertama. Wa qaulullah taala dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan walam lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang selalu taat kepada Allah serta hanif, yaitu berpaling dari kesyirikan dan dia ter, tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita sifat-sifat Nabi Ibrahim alaihi salam. Kenapa penulis menyebutkan ayat ini? Sebab beliau ingin mengajarkan kepada kita inilah sifat-sifatnya orang yang benar-benar mengamalkan tauhid, merealisasikan tauhid di dalam hidupnya. Lihatlah pada profil Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifat beliau. Yang pertama, inna Ibrahim kana ummah sesungguhnya Ibrahim adalah seorang umat. Umat yang dimaksudkan di sini adalah imam, pemimpin. Dan Syekh Ibn rahimahullah telah membahas di bab yang pertama dalam pembahasan dalil yang kedua dari bab yang pertama. Makna umat itu dalam Al-Quran ada empat. Imam, dahar, masa, jamaah, sekelompok umat, sekelompok orang dan din agama. Maka yang dimaksud di sini adalah makna yang pertama, imam. Dan jemaah sekalian, di dalam bahasa Arab memang seperti itu bahasa Arab, kaya makna. Kadang dimaksudkan sebagian maknanya dan kadang dimaksudkan seluruh maknanya. Nah, di sini yang dimaksudkan adalah sebagian maknanya, imam. Iya kadang-kadang dimaksudkan seluruh maknanya atau sebagian besarnya. Contohnya surat Al-Maidah ayat ke-51. Makna aulia. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia, wali-wali kalian. Yang dimaksud di sini adalah seluruh makna perwalian dan makna perwalian itu dalam kamus-kamus bahasa Arab beredar pada empat makna. Yang pertama al-mahabbah, kecintaan. Yang kedua al-wala, loyalitas. Yang ketiga an-nusrah, pertolongan. Yang keempat as-sultan, pemimpin. Dalam ayat ini dimaksudkan seluruh makna. Jangan kalian jadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai orang yang kalian cintai, orang yang kalian bersikap loyal kepadanya, orang yang kalian tolong, dan orang yang atau orang yang kalian jadikan penolong kalian dan orang yang memimpin kalian. Itu semua makna masuk. Enggak boleh kita pisah-pisahkan tanpa ada dalil yang menunjukkannya. Iya. Jadi itu makna wali. Maka dilarang kita menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali. Adapun di sini imam itu ada empat makna tetapi yang dimaksudkan hanyalah yang pertama yaitu imamun, seorang pemimpin. Wa kudwatun, sebagaimana beliau juga adalah seorang kuduah yang dijadikan teladan. Jemaah sekalian, inilah sifat Nabi Ibrahim yang pertama yang disebutkan dalam ayat ini yang harus kita teladani. Beliau adalah seorang imam, seorang pemimpin. Artinya seorang kuduah teladan Kenapa beliau mencapai derajat ini? Jawabannya adalah karena beliau telah merealisasikan dua maqam di dalam agama yaitu as-sabru wal yakin. Kesabaran dan keyakinan. Ini yang harus kita teladani supaya kita mencapai derajat imam, derajat yang tinggi di dalam agama, maka kita harus memiliki dua hal ini, kesabaran dan keyakinan. Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah menyebutkan secara sekilas bagaimana kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga beliau termasuk Nabi Ulul Azmi. Karena beliau adalah seorang yang benar-benar sabar menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan di jalan Allah. Beliau pernah dilempar di dalam api. Maka beliau bersabar menghadapi hal tersebut. Dan beliau pernah diuji dengan ujian yang sangat dahsyat, mungkin lebih dahsyat dibandingkan dilempar ke dalam api, yaitu Allah memerintahkan beliau untuk mengorbankan putranya Ismail. Dalam keadaan Ismail itu sudah ditunggu sekian lama. Ibrahim sudah tua, baru lahir Ismail. Sekian lama Nabi Ibrahim berdoa belum juga dikabulkan oleh Allah. Setelah beliau sudah tua baru Allah kabulkan. Jadi luar biasa kecintaan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Nabi Ismail itu disuruh Allah untuk menyembelihnya ketika beliau sudah mulai beranjak dewasa. Belum dewasa dan sudah enggak anak-anak. Ini masa-masa orang tua paling cinta kepada anaknya ya belum dewasa kalau sudah dewasa sudahlah dia sudah mandiri bisa urus sendiri ya masih anak-anak masih merepotkan Nabi Ismail sudah mulai beranjak dewasa dan sudah mulai membantu ayahnya Ibrahim jadi di umur-umur dia sudah sangat dicintai oleh Nabi Ibrahim alaihissalam maka jamaah sekalian pada saat itu Allah uji beliau disuruh sembelih Ismail dan juga yang lebih memberatkan Nabi Ismail bukan anak sembarangan. Dia adalah anak yang taat kepada Allah. Ya. Kalau anak kurang ajar, enggak ya, apa-apalah. <laughs> Lebih bagus disembeli. Tapi ini anak yang soleh. Ya. Anak yang taat kepada Allah dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Jadi berat sekali. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menyembeli Ismail beliau beringkan ke arah bawah. Jadi beliau mau sembeli dari belakang, dari leher belakang. Kenapa? Beliau enggak tega melihat wajahnya. Ya. Dan pada saat itulah Allah Subhanahu wa taala memanggil wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Kami kami menyeru wahai Ibrahim engkau telah membenarkan mimpi itu, sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat ihsan. Artinya Allah menyuruh menghentikan, jangan disembelih. Ini hanya ujian bagimu karena kamu sudah benarkan mimpi itu. Maka inilah kami balas orang-orang yang berbuat ihsan. Syekh Ibn Uthaymin juga memberikan faidah jadi kurang tepat ucapan atau pendapat sebagian orang bahwa uh, katanya pisaunya berbalik ya sebenarnya tidak atau uh, lehernya jadi keras nggak bisa di nggak bisa disembeli jadi seperti besi sebenarnya tidak Nabi Ibrahim alaihissalam disuruh berhenti tidak jadi menyembeli anaknya itu hanya ujian ya jadi luar biasa kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian keyakinan beliau adalah benar-benar orang yang yakin. Yakin dengan perintah Allah, yakin dengan wahyu Allah. Maka ketika beliau diperintah untuk menyembeli Nabi Ismail alaihissalam, beliau pun yakin. Tidak ada keraguan sedikit pun terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi dua hal inilah yang mengantarkan beliau pada derajat yang tinggi sebagaimana Allah tegaskan juga dalam surat As-Sajdah wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun maka kami jadikan di antara mereka para pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah dari kami lamma sabaru tatkala mereka bersabar wa kanu bi ayatina yuqinun dan mereka adalah orang-orang yang yakin terhadap ayat-ayat kami. Jadi jemaah sekalian, inilah sebab yang mengantarkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada derajat yang tinggi karena kesabaran dan keyakinan. Kenapa dua hal ini ditekankan jemaah sekalian? Sebab pada hakikatnya yang bisa menghancurkan kita itu hanya dua hal, yaitu godaan syahwat dan syubhat. Semua perangkap setan di muka bumi ini pada hakikatnya kembali kepada dua hal ini. Serangan syahwat atau syubhat. Serangan syahwat atau gempuran syubhat. Ini hakikatnya. Semuanya kembali kepada dua hal ini. Maka serangan syahwat dihadapi dengan kesabaran dan gempuran syubhat dihadapi dengan keyakinan. Ya. Ini yang menyelamatkan kita kesabaran dan keyakinan yang menyelak, yang menyelamatkan kita dari syahwat dan syubhat. Syahwat itu artinya godaan-godaan untuk memenuhi hawa nafsu. Apakah hawa nafsu kemaluan, hawa nafsu perut, hawa nafsu yang ada di dalam jiwa dan seterusnya. Itu namanya syahwat. Dan syubhat itu artinya pendapat-pendapat atau ajaran-ajaran yang sesat namun terbungkus dengan kebenaran ditampilkan seakan-akan itu benar itu namanya syubhat makanya banyak orang menjadi sesat karena itu seakan-akan itu benar pendapat-pendapat yang batil kesesatan-kesesatan kemungkaran-kemungkaran tetapi dibungkus rapi terlihat sebagai sebuah kebaikan atau kebenaran. Maka kalau seorang nggak punya keyakinan yang kuat dengan mudahnya dia terhempas oleh gempuran syubhat ini. Dan ini lebih berbahaya dibanding godaan syahwat. Syubhat itu lebih berbahaya dibanding syahwat. Karena syubhat pada umumnya sampai pada tingkat kekufuran. Ya, kebidaahan dan kekufuran. Sedangkan syahwat pada umumnya hanya sampai pada kemaksiatan. Ya, mensyubhat itu lebih berbahaya. Dan jemaah sekalian, pertanyaannya bagaimana kita meraih dua hal ini, kesabaran dan keyakinan? Jawabannya adalah dengan menuntut ilmu dan mengamalkannya. Ini kuncinya. Kunci meraih kesabaran dan keyakinan adalah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Semakin dalam kita menuntut ilmu, kesabaran kita akan semakin kokoh dan keyakinan kita akan semakin kuat. Jadi ini kuncinya. Baik, ini sifat beliau yang pertama. Kemudian yang kedua, qanitan lillah. Orang yang selalu taat kepada Allah. Kata Syekh Ibn al kunut. yang dimaksud dengan al kunut di sini adalah dawamu ta'ah wal istimraru fiha ala kulli halin selalu taat kepada Allah dan terus-menerus melakukannya dalam kondisi apapun. Fahuwa muti'un lillah, maka Ibrahim adalah seorang yang selalu taat kepada Allah, thabitun ala ta'atihi, teguh di atas ketaatan. Mudimun laha fi kulli halin, terus-menerus dalam kondisi apapun. Inilah yang dimaksud dengan selalu taat, qanitan lillah. Tidak terpengaruh dengan kondisi dan keadaan, ya. Kalau kita lagi di lingkungan ini kita sesuaikan keadaan tidak, ya. Selalu beliau taat, nggak peduli dimanapun beliau berada dengan siapapun. Beliau tidak mencari keridoan manusia karena banyak orang lebih mementingkan keridoan manusia dibanding keridoan Allah. Nggak enak nanti tetangga bilang apa, ya kalau ketemu kawan, jadi enggak enak kalau saya mau mengamalkan ini, mengamalkan itu. Kalau orang yang taat, selalu taat kepada Allah, enggak peduli kondisi apapun, termasuk dalam kondisi-kondisi ketika seorang diuji dengan ujian-ujian, maka dia tidak apa namanya tidak terpengaruh, terus teguh di atas ketaatan. Sebagaimana kata Syekh, anak beliau yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Senantiasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaannya. Seperti dikatakan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Berzikir ini bukan sekedar menyebut nama Allah, tetapi menyebut dengan penuh keimanan diresapi maknanya di dalam dada dan diamalkan makna dan kandungannya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keadaan berzikir in qama dzakarallah kata Syekh kalau beliau berdiri beliau berzikir kepada Allah kalau beliau duduk beliau berzikir kepada Allah mau tidur mau makan mau menunaikan hajat beliau berzikir kepada Allah fahuwa qanitun ana al-laili wan nahar maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu taat sepanjang malam dan sepanjang siang ya ini sifat orang yang merealisasikan tauhid dan ketaatan itu jemaah sekalian artinya adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan itu arti taat menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala kemudian yang ketiga Hanifan. Sifat beliau yang ketiga adalah Hanifan. Yang lurus. Apa artinya yang lurus di sini? Kata Syekh, aimailan anisyirki. Mujaniban kulli ma yukhalifu ta'ah. Artinya adalah berpaling dari syirik serta menjauhi semua yang menyelisihi ketaatan. Inilah sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya, beliau menjauhi dosa kesyirikan dan juga dosa-dosa semuanya walaupun itu tidak sampai pada derajat kesyirikan dan kekufuran. Namun ditekankan di sini adalah beliau senantiasa menjauhi kesyirikan. Iya. Kemudian sifat yang keempat, walam yakum minal musyrikin. Dan beliau tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Kata Syekh, ini adalah takkid apa namanya penegasan iya penekanan listimrarihi ala tauhid penekanan terhadap istiqomahnya Nabi Ibrahim alaihissalam terus menerus mengamalkan tauhid iya dan disebutkan para ulama yang lain yang dimaksud dengan walam yakuminal musyrikin beliau tidak termasuk orang-orang musyrik adalah beliau menjauhi kesyirikan dan juga menjauhi kaum musyrikin. Ini sifat beliau yang keempat. ya. Menjauhi kesyirikan dan menjauhi orang-orang musyrik. Itu yang dimaksud dengan walam yaku minal musyrikin dan beliau tidak termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala yaitu beliau menjauhi kesyirikan dan menjauhi orang-orang musyrik. Apa maksudnya menjauhi? Menjauhi di sini artinya tidak melakukan dan juga tidak mendekat. Artinya apa? Bukan hanya syirik yang beliau jauhi, tetapi semua dosa yang bisa mengantarkan kepada syirik juga beliau tidak lakukan. Iya. Dan juga termasuk makna menjauhi adalah memusuhi, membenci, dan meyakini bahwa mereka itu kafir, musyrik, bahkan harus memerangi mereka apabila telah terpenuhi syarat-syarat untuk memerangi mereka. Dan lebih jelasnya, sifat Nabi Ibrahim ini Allah sebut, Allah jelaskan di dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Ini sifat Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kesyirikan dan kaum musyrikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya. Perhatikanlah jemaah sekalian, Allah mengatakan ini adalah teladan yang baik. Tapi sungguh luar biasa kerusakan akidah pada sebagian kaum muslimin. Allah mengatakan ini teladan yang baik, ada sebagian orang yang mengaku muslim, ya, ini kalau orang kafir yang ngomong, mungkin wajar dalam tanda kutip, karena dia nggak ngerti Islam. Tapi yang ngomong orang yang masih mengaku muslim. Allah mengatakan ini adalah teladan yang baik, tapi mereka mengatakan ini ajaran ekstrim. Ini ajaran keras. Ini ajaran radikal atau ajaran teroris atau tidak cocok di alam demokrasi. Subhanallah demokrasi yang mereka pertuhankan dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Apa teladan yang baik di sini? Perhatikanlah lanjutan ayat. Idz qalu liqaumihim tatkala Nabi Ibrahim dan para pengikutnya berkata kepada kaumnya, "Inna bura'a'u minkum." Nabi Ibrahim dan pengikutnya menyebutkan lima ucapan kepada kaumnya. Yang pertama, "Inna bura'a'u minkum." sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Artinya apa? Kami nggak ada hubungannya dengan kalian. Kami mukmin, kalian kafir, kita berbeda. Tegas, nggak ada basa-basi. Ini yang pertama. Yang kedua, wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami juga berlepas diri dari semua yang kalian sembah selain Allah. Artinya, yang kalian sembah selain Allah itu semuanya kekufuran, kesyirikan. Kami nggak ada hubungannya apa-apa. Kemudian yang ketiga, kafarna bikum. Kami ingkari kalian. Kami nyatakan kalian salah. Maksudnya ini untuk mengajak mereka, Hendaklah kalian taubat kepada Allah. Kalian sudah melakukan dosa yang sangat besar. Kemudian yang keempat, wabada bainana wa adawah. Dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan. Bukan kecintaan tapi permusuhan. Kemudian yang kelima, wal bagdo dan kebencian. Abadan untuk selama-lamanya. Ditekankan lagi. Abadan untuk selama-lamanya. Hatta tu'minu billahi wahda. Sampai kalian beriman kepada Allah yang satu saja. Ini jemaah sekalian. Sikap seorang muslim terhadap kekufuran dan orang-orang kafir. Kesyirikan dan orang-orang musyrik. Bukannya malah mencintai. Apalagi sampai mendukung ya, mengangkat mereka menjadi pejabat, memuliakan mereka. Allah benci, Allah murka, Allah hinakan mereka. Kok ada orang yang mengaku beriman malah memuliakan mereka? Subhanallah, ya. Allah mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Tapi ada orang yang mengaku muslim mau mengangkat dia, mem memuliakan dia padahal dia sangat hina di mata Allah karena dia menghina Allah dia menghina Allah dengan kesyirikan. Setiap kesyirikan itu penghinaan kepada Allah. Kenapa? Karena hakikat syirik adalah penyamaan antara Allah yang Maha Agung dengan makhluk yang penuh dengan kelemahan, bahkan kotoran najis. Ya. Itu hakikatnya perbuatan syirik. Penyamaan Allah yang Maha Agung, Maha Suci, Maha Besar dengan makhluk yang lemah, makhluk yang kotor, yang rendah, yang hina. Itu hakikat syirik. Dia beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada selain Allah. Berarti dia samakan antara Allah dengan selain Allah. Dan selain Allah, semuanya adalah makhluk. Selain Allah, semuanya adalah makhluk. Ya. Enggak cukup sampai di situ. Mereka juga menghina Allah dengan ucapan mereka. Mereka mengatakan Allah memiliki anak. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang-orang Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Orang-orang musyrik jahiliyah mengatakan para malaikat adalah anak perempuan Allah. Karena ucapan mereka tersebut, Allah murka kepada mereka. Dengan kemurkaan yang sangat dahsyat. Sampai-sampai kata Allah, وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا laqad ji'tum syai'an idda. dan mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Sungguh kata Allah, kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala maksudnya adalah langit begitu takut mendengar ucapan itu khawatir Allah murka maka langit hampir pecah watan syakul ardu dan hampir-hampir juga bumi terbelah wa takhirrul jibalu haddah dan gunung-gunung pun runtuh anda aulir rahmani walada karena mereka mengatakan Allah memiliki anak ini luar biasa kemurkaan Allah kepada mereka kok ada seorang muslim yang mengatakan walaupun dia kafir tapi dia baik subhanallah walaupun dia kafir tapi dia baik walaupun dia menghina Allah tapi dia enggak korupsi Jamaah sekalian, semua kebaikannya itu menjadi tidak bernilai karena kekafirannya dan kesyirikannya. Bagaimana mungkin seorang muslim mau memuliakan orang yang menghina Allah padahal orang yang baik kepada kita dan orang yang baik kepada kita dan kemudian mencaci maki orang tua kita, pasti kita marah. Apalagi kalau dia mencaci Allah Subhanahu wa taala, mestinya kita lebih marah lagi. Tapi jemaah sekalian, inilah kenyataannya yang punya akidah menyimpang seperti itu ternyata bukan sembarang orang. Tokoh-tokoh agama, pimpinan-pimpinan ormas, pimpinan-pimpinan partai, dan para pengikut-pengikut mereka. Ini harusnya menjadi peringatan bagi kita. Hikmah yang harus bisa kita petik. Di pundak kita ada tugas besar. Jangan malah kita larut dengan apa namanya aktivitas politik. Ini termasuk tipuan setan. Ya, larut dengan kegiatan politik, aktivitas politik dan meninggalkan dakwah tauhid. Aktivitas politik itu cuman apa namanya? kegiatan yang sifatnya sekilas saja begitu. Besok tahun depan itu politik berubah. Kita jangan sibukkan dengan itu, tapi sibuk dengan dakwah tauhid. Itu yang seharusnya ahlu sunnah. Iya. Bahkan memasuki dunia politik di masa ini itu hampir-hampir sama saja dengan bunuh diri. Ya. Karena kita sudah tahu, dunia politik itu banyak penyimpangan-penyimpangan. Dan politik itu lahir dari kondisi masyarakat. Kalau masyarakatnya jelek, politiknya juga jelek. Maka yang semestinya kita lakukan adalah memperbaiki masyarakat, memperbaiki akidah mereka, memperbaiki tauhid mereka. Itu yang kita sibukkan. Jangan malah kita sibuk dengan urusan-urusan politik. Ya, sibuk dengan dakwah tauhid, pelajari tauhid secara mendalam, amalkan dengan baik dan semangat untuk menyebarkan dan mendakwahkan tauhid. Itu solusinya. Memperbaiki yang sekarang ini. Kalau kita masuk dunia politik, mendukung ini dan menjatuhkan yang sana, enggak ada itu bukan solusi. Justru akan lebih menjauhkan yang sana, memusuhi kita. Yang benar kita rangkul mereka, dakwahi mereka, ajak mereka belajar. Itu seharusnya yang kita lakukan, sadarkan mereka kesalahan yang fatal ini. Ini luar biasa kesalahan fatal bisa menyebabkan kekufuran, tapi yang melakukannya, masya Allah, banyak kaum muslimin, bahkan dianggap tokoh-tokoh agama, ya, bahkan dianggap ahli tafsir, ketua ormas Islam yang besar, yang melakukan ini, ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita. Di pundak kita ada tanggung jawab besar untuk lebih semangat mempelajari tauhid. Ya, ini harus dihafal nih kitab tauhid. Dihafal matanya. Sudah masuk waktu Isya? Belum ya? Belum. Baik. Kemudian, Syekh Nuthaymin rahimahullah menyebutkan satu faidah yang sangat indah. Kata beliau, ayat ini adalah pujian dari Allah untuk Ibrahim. Sebelum kita lanjutkan, ada satu yang uh, terlupa. Ada satu lagi sifat Ibrahim yang dilanjut yang disebutkan dalam rangkaian ayat ini namun Syekh tidak menyebutkan lanjutan ayat adalah syakiran li an Beliau adalah orang yang senantiasa bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan. Jadi ada semuanya lima sifat Nabi Ibrahim di sini. Pertama beliau seorang imam, yang kedua orang yang selalu taat kepada Allah, yang ketiga berpaling dari kesyirikan dan semua kemaksiatan, yang keempat berlepas diri dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Yang kelima, senantiasa mensyukuri semua kenikmatan yang Allah anugerahkan. Kemudian, Syekh rahimahullahu taala menyebutkan satu faidah. Dalam ayat ini Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memuji Nabi Ibrahim alaihissalam. Pujian Allah terhadap seseorang di dalam Al-Quran itu bermakna dua dimaksudkan dua hal yang sangat penting. Yang pertama adalah hendaklah kita mencintai orang yang dipuji tersebut, itu maknanya. Agar kita mencintainya. Maka inilah yang disebut cinta karena Allah. Kita mencintai seseorang karena amal solehnya, karena imannya, ketakwaannya. Iya, maka kita mencintai Nabi Ibrahim alaihissalam dan seluruh para nabi yang lain terutama nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula para malaikat. Allah telah menyebutkan sifat-sifat malaikat yang terpuji dalam Al-Qur'an, maka kita pun mencintai para malaikat. Sebagaimana Allah menyebutkan sifat-sifat orang kafir, maka sudah sepatutnya kita pun membenci mereka. Demikian pula Allah menyebutkan sifat-sifatnya setan. Sudah sepatutnya kita membenci syaitan karena Allah membenci mereka. Jadi jemaah sekalian, ini konsekuensi keimanan. Mencintai apa yang Allah cintai, mencintai siapa yang Allah cintai, membenci apa dan siapa yang Allah benci. Ya, ini yang pertama. Yang kedua adalah ini yang terpenting agar kita meneladani sifat-sifat yang dipuji tersebut. Ini maksud penyebutan sifat-sifat mulia Nabi Ibrahim alaihissalam agar kita meneladani beliau dan semua kisah para nabi dan rasul serta orang-orang soleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran untuk kita ambil pelajaran yang baik kita ikuti dan kisah orang-orang kafir, kisah para penentang dan bagaimana akibat buruk mereka itu untuk kita ambil pelajaran agar kita waspada jangan ikut-ikutan. Sebagaimana firman Allah, laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Sungguh pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Surat Yusuf ayat ke-111. Juga firman Allah, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim ladina ma'ahu." Ini yang kita baca tadi, surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Sungguh pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya telah ada bagi kalian teladan yang baik. Demikian pula firman Allah, "Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir." Sungguh telah ada bagi kalian teladan yang baik pada diri mereka bagi siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Surat Al-Mumtahanah ayat ke-6. Jadi ini tujuannya agar kita meneladani beliau. Dan siapa yang meneladani sifat tadi, lima sifat tadi, maka dia adalah orang yang merealisasikan tauhid, dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Sudah masuk waktu Isya? Kita cukupkan sampai di sini. InsyaAllah kita lanjutkan setelah Isya. Wabillahi taufik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanillah wa iyyakum. Kita lanjutkan insyaallah taala pembahasan bab yang ketiga dari kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Setelah Syekh menyebutkan penjelasan dalil yang pertama, beliau menyebutkan juga beberapa faidah. Kita masih lanjutkan faidah berikutnya tentang ayahnya Ibrahim alaihissalam. Kata beliau, Abu Ibrahim mata alal kufri. Bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam mati di atas kekafiran. Dan namanya adalah Azar. Azar. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat ke-74, Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhiduna asnaman Apakah dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar Azar Apakah kamu menjadikan patung-patung sebagai sesembahanmu? Iya. Tapi maksudnya kalimat yang sopan. Kalau bahasa kita kamu, ya. Tapi beliau tentunya menggunakan bahasa yang sopan. Karena di dalam ayat yang lain beliau memanggil ayahnya dengan ya abati wahai ayahku. Abati adalah panggilan yang sangat sopan sekali dalam bahasa Arab. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu. Tidaklah istighfar Nabi Ibrahim kepada ayahnya kecuali hanya sebuah janji yang sudah sempat dijanjikan oleh Nabi Ibrahim. Tapi kemudian Allah melarang. Nabi Ibrahim mengatakan, "Astaghfiru laka rabbi saya akan memohon ampunkan untukmu terhadap Robku. Tapi di dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Falamma tabayyana lahu annahu aduwwu lillah tabarra'a minhu." Tatkala menjadi jelas bagi Nabi Ibrahim bahwa ayahnya adalah musuh Allah, beliau pun berlepas diri darinya. Jadi ayahnya sudah enggak mau beriman, maka beliau berlepas diri darinya dan beliau tidak mendoakannya. Ya. Dan tidak boleh mendoakan walaupun orang tua kita yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mendoakan untuk mendapatkan hidayah ketika dia masih hidup. Tapi kalau dia sudah wafat tidak boleh tidak boleh lagi didoakan sama sekali. Faidah yang lain Syekh menyebutkan Imam Ahmad rahimahullah taala berkata, "Salasatun laisalah aslun." Ada tiga perkara yang tidak memiliki asal. Al-maghazi wal malahim wa tafsir. Kisah-kisah peperangan, kisah-kisah tentang fitnah hari kiamat dan tafsir. Maksudnya apa? Maksudnya kebanyakan kisah-kisah ini disebutkan tanpa sanat. Kebanyakan kisah-kisah dalam uh, permasalahan ini disebutkan tanpa sanat. Kisah-kisah peperangan, kisah-kisah tentang fitnah akhir zaman, tanda-tanda kiamat dan semisalnya. Demikian pula dalam tafsir. Ya. Berkata fulan, berkata fulan, ayat ini ada kisahnya, ayat ini ada kisahnya itu kebanyakan disebutkan oleh banyak orang tanpa adanya sanat. Artinya apa? Ini harus hati-hati. Harus hati-hati, enggak semua eh, berita-berita, uh, kisah-kisah, apalagi penafsiran ayat itu kita terima begitu saja. Iya. Contohnya Syekh memberikan contoh, فَلَمَّا أَتَهُمَا salihah. Tatkala Allah menganugerahkan kepada Adam dan Hawa seorang anak yang soleh. Di dalam ayat ini ada kisah-kisah dusta terkait dengan Nabi Adam alaihissalam. Ya, katanya Nabi Adam menamakan anaknya sesuai sesuai dengan sarannya syaitan supaya enggak mati. Ini kisah-kisahnya dusta. Insyaallah taala nanti akan datang babnya yang membahas tentang ini. Di dalam kitab tauhid ada bab khusus yang menjelaskan tentang kisah Eh, Adam mendapatkan anak. Di situ banyak kisah-kisah palsu. Ya. Maka di sini ada kaidah. Kata Syekh, "Annahu la ahadun aw la ahada ya'lamu anil as sabiqah syai'an illa min tariqil wahyu." Tidak seorang pun dapat mengetahui kisah-kisah umat yang lampau sedikit pun kecuali dengan jalan wahyu kecuali dengan jalan wahyu. Ini kaidah. Kita nggak akan mengetahui kisah-kisah yang lampau kecuali dengan jalan wahyu. Sebagaimana firman Allah, "Alam ya'tikum naba'ul ladzina min qablikum kaum nuhi wa 'adi wa tsamud wal ladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah." Belumkah datang kepada kalian berita orang-orang sebelum kalian, yaitu kaum Nuh, Ad dan Samud dan orang-orang setelah mereka tidak ada yang mengetahui tentang mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Surat Ibrahim ayat ke-9. Jadi kita nggak akan dapatkan kisah-kisah umat terdahulu kecuali dengan jalan wahyu. Wahyu itu ada dua, apakah Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Al-Qur'an sudah tidak diragukan lagi kesohihannya diriwayatkan secara mutawatir. Adapun kalau itu dari as-sunnah maka apabila derajatnya mutawatir tentu sudah pasti benar. Tapi kalau tidak mutawatir maka perlu diperiksa sanatnya apakah sahih atau tidak. Jadi melalui jalan itulah kita mengetahui kisah-kisah umat terdahulu. Dan jemaah sekalian, inilah di antara keistimewaan Islam. Di dalam Islam ada ilmu yang bisa memastikan kesahihan sebuah kisah atau kesahihan sebuah hadis. Yang ilmu ini enggak dimiliki oleh agama-agama yang lain atau oleh satu peradaban manapun. Ya, makanya kita baca kisah perjuangan bangsa, kisah Wali Songo, kisah legenda ini legenda itu itu semuanya hampir semuanya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya ya kenapa karena nggak ada ilmu yang mereka gunakan di situ untuk menjamin kesohihan kisahnya kecuali sedikit sekali yang benar-benar sahih adapun yang lainnya mungkin ada yang benar tapi kadang ada tambahan-tambahannya ya ada bumbu-bumbunya ada pula yang sudah dikurang-kurangi. Dan itu tidak dimiliki oleh sejarah peradaban manapun. Ya, apakah sejarah bangsa Indonesia atau bangsa-bangsa yang lainnya nggak punya, nggak punya alat atau satu disiplin ilmu yang bisa menjamin kisah ini sahih atau tidak. Hanya dalam Islam. Itulah yang dikenal dengan ilmu, ilmu apa? Hah? Ilmu sanat. Ilmu sanat ditambah dengan ilmu nasab. Ini saling terkait. Ilmu sanat dan ilmu nasab. Jadi ulama dengan ilmu sanat bisa menelusuri ini kisah dari mana. Kemudian dengan ilmu nasab bisa mengenali orang-orang yang meriwayatkan kisah ini. Dan itu gak dimiliki oleh bangsa manapun. Iya. Kemudian satu lagi ilmu i'rab. Yaitu ilmu untuk mengetahui harakat terakhir sebuah kata dalam bahasa Arab. Karena itu mempengaruhi arti. Baitun, baitan atau baitin artinya berbeda. Dan itu tidak dimiliki oleh apa namanya? agama yang lainnya atau bangsa manapun. Iya. Jadi, ini kesimpulannya, kisah-kisah yang lalu kita nggak mungkin mengetahui kecuali dengan jalan wahyu. Iya. Kita tambahkan satu lagi pembahasan singkat, ayatnya singkat di dalam bab barang siapa merealisasikan tauhid maka dia akan masuk surga tanpa hisab dalam pembahasan sifat-sifat orang yang merealisasikan tauhid penulis asy Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menambahkan satu ayat lagi firman Allah Subhanahu wa taala walladzina hum birabbihim la yusyrikun dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rob mereka. Surat Al-Mu'minun ayat 59. Jemaah sekalian, ini adalah penegasan dan penekanan terhadap sifat Nabi Ibrahim alaihissalam tidak mempersekutukan Allah. Ini juga sifat orang-orang beriman yang benar-benar merealisasikan tauhid. Dan inilah yang terpenting Inilah sifat mengamalkan tauhid yang terpenting, yaitu menjauhi syirik. Tidak mungkin seseorang bisa mengamalkan tauhid tanpa menjauhi kesyirikan. Bahkan tidak akan diterima ibadah seseorang tanpa meninggalkan kesyirikan. Jadi ini adalah sifat utama orang yang tidak mempers orang yang mentauhidkan Allah adalah orang yang tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian Syekh membahas secara ringkas ayat ini ada ayat sebelumnya pada ayat ke-57 innal hum min khasyati rabbihim mushfiqun Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa khawatir karena takut kepada Rob mereka. Khawatir di sini maknanya takut kepada azab Allah. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu tentang itu. Oleh karena itu, mereka menjauhi perbuatan maksiat. Iya. Kemudian, ini ada faidah yang cukup penting. Syekh menyebutkan kemaksiatan itu ada dua makna. Dua makna umum dan makna khusus. Makna umum adalah kesyirikan. Artinya apa? Semua perbuatan maksiat itu bisa disebut syirik. Kalau ditinjau dari makna umum. Kenapa? Karena semua kemaksiatan berasal dari hawa nafsu yang menyelisihi syariat. Dan Allah telah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu?" Apa pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya? Surat Al-Jathiyah ayat ke-23. Jadi, Allah mengatakan orang yang berbuat maksiat berarti dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai tuhannya. Oleh karenanya ulama salaf dahulu mengatakan al-maksiatu baridul kufri. Maksiat itu adalah pengantar kepada kekufuran. Jadi ini makna maksiat secara umum. Adapun makna khususnya maka maksiat itu terbagi dua kesyirikan dan kefasikan. Kesyirikan dan kefasikan. Iya. Artinya, ada yang sampai tingkatan syirik. Ada yang sampai pada tingkatan kefasikan, tidak sampai kesyirikan. Perbedaannya, kalau syirik berarti menyebabkan pelakunya itu keluar dari Islam. Sedangkan kefasikan tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Iya. Kemudian, apa manfaatnya kita mengetahui uh, pembagian ini? Peninjauan makna ini, baik dari segi makna umum dan makna khusus. Agar kita pahami ayat ini. Apa yang Allah maksudkan di dalam ayat ini? Yaitu surat Al-Mu'minun ayat ke-59 walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Rob mereka. Apakah yang dimaksud di sini? Syirik menurut makna yang umum atau makna yang khusus. Kalau makna yang khusus berarti hanya syirik saja. Sementara dosa lain mereka masih mengerjakan. Kalau kita ambil makna yang umum, maka yang dimaksudkan di sini adalah mereka menjauhi semua perbuatan dosa, bukan hanya kesyirikan tetapi juga kefasikan. Ya, Yeah. Maka yang dimaksudkan di sini kata Syekh adalah makna yang umum yaitu mereka menjauhi semua perbuatan dosa, bukan sekedar syirik saja. Bukan sekedar syirik, tapi mereka juga menjauhi semua perbuatan dosa. Tetapi bukan juga maknanya mereka enggak mungkin berbuat dosa sama sekali. Bukan, bukan itu maknanya. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina tawabun." Setiap anak Adam selalu berbuat salah, namun sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang senantiasa bertobat. Iya. Jadi tidak ada yang maksum kata beliau kecuali para nabi dan rasul. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dalam ayat ini mereka menjauhi kesyirikan itu bermakna kesyirikan dalam makna yang umum yaitu mereka menjauhi kesyirikan maupun kefasikan. Hanya saja bisa saja mereka terjerumus dalam kemaksiatan. Namun perbedaannya kata Syekh karena mereka orang-orang yang bertauhid tatkala mereka terjerumus dalam kesyirikan maka mereka senantiasa bertobat kepada Allah, tidak terus-menerus melakukan apa namanya? dosa tersebut. Ini bedanya. Orang yang bertauhid, yang tauhidnya baik, imannya baik dengan orang yang tauhidnya bermasalah, tauhidnya rusak. Orang yang benar-benar tauhidnya kalau dia terjerumus dalam dosa, dia tidak tenggelam di dalamnya. Namun dia segera bertobat kepada Allah sebagaimana firman Allah والذين إذا فعلوا fahishatan أو ظلموا أنفسهم dzakarullah الله lidzunubihim لذنوبهم may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menzolimi diri-diri mereka sendiri maka segera, mereka segera mengingat Allah kemudian memohon ampun atas dosa-dosa mereka dan siapakah yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa tersebut dalam keadaan mereka sudah mengetahuinya surat Ali Imran ayat ke-135 jadi orang-orang yang beriman masih mungkin terjerumus dalam dosa namun mereka segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi mereka tidak mungkin terjerumus dalam kesyirikan kenapa enggak mungkin karena kalau terjerumus syirik imannya batal tidak lagi pantas disebut sebagai orang-orang yang beriman. Ya. Walhamdulillah kita sudah menyelesaikan dalil yang kedua dari bab ini. Insyaallah taala tersisa satu dalil di dalam bab ini, hadis yang cukup panjang yang sangat banyak pelajaran yang bisa kita petik. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Masih ada sedikit waktu untuk tanya jawab, saya persilakan. Ustadz saya sudah memahami bahwa demokrasi adalah kekufuran. Bagaimana sikap kita umat Islam di dalam pemilu nanti? Apabila dihadapkan kepada dua calon yang akan dipilih, yang satu muslim dan yang satu non-muslim. Apakah berdosa kalau kita tidak memilih kedua-duanya? Para ulama menyebutkan demokrasi memang pada asalnya adalah sesuatu yang haram. Namun apabila kita dihadapkan pada kondisi jika kita tidak memilih maka yang kafir akan menjadi pemimpin maka membiarkan dia menjadi pemimpin mudaratnya lebih besar mudaratnya lebih besar kalau memang itu betul-betul seperti itu kalau kita nggak ikut maka dia akan memimpin jika memang seperti itu keadaannya, maka membiarkan dia memimpin mudaratnya lebih besar. Dan dalam kaidah syariat, irtikabu akhafid dorarain, apabila ada dua kemudaratan, maka kita ambil kemudaratan yang paling ringan. Iya, wallahu alam. Apakah hukum memilih dan dipilih ada di dalam Islam? Di dalam Islam ada memilih yang sesuai kriteria. Kriteria yang paling utama dia adalah seorang muslim. Kemudian memilih dalam Islam dilihat pada kemampuan. Dan kemampuan ini ditinjau dari dua sisi. Pertama, ilmu syariat, ilmu agama. Yang kedua, kekuatan dalam memimpin. Iya. Kekuatan di dalam memimpin. Demikian pula sifat amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin." Sebaik-baik yang engkau pekerjakan adalah yang kuat lagi amanah. Kuat dalam menegakkan syariat. Artinya dia harus punya ilmu tentang syariat dan amanah di dalam mengelola kepemimpinan. Iya. Jadi nggak peduli orang suka atau tidak suka, dia yang pantas memimpin, dia harus memimpin. Walaupun sedikit orang yang memilih dia. Kalau dalam dunia demokrasi memberikan peluang kepada orang yang nggak pantas memimpin, asal banyak yang memilih. Ya. Mau dia koruptor, pengkhianat bangsa, kafir sekalipun, kalau banyak orang yang memilih, dia akan terpilih. Ya. Kenapa dia bisa terpilih? Karena banyak orang gampang dibodoh-bodohi. Ya. Dibodoh-bodohi dengan apa? Dengan iklan. Ya. Makanya demokrasi itu biayanya mahal. Untuk apa? Pencitraan. Ya, bayar iklan. Ini bisnis yang paling menggiurkan sekarang. Iklan. Ya. Dan itu sudah menunjukkan kebodohan. Orang yang mau bayar iklan untuk pencitraan supaya dia terpilih itu sudah menunjukkan kebodohan, sudah menunjukkan dia nggak pantas memimpin. Kenapa? Karena kalau dia punya akal sehat, uang sebanyak itu bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang jauh lebih bermanfaat. Iya kan? Ya. Berapa triliun itu mereka habiskan? Subhanallah. Ya. Di Arab Saudi, antum tidur, bangun besok pemimpin sudah ganti, ya. nggak heboh. nggak ada dana yang keluar. nggak ada partai-partai. Hasilnya apa? Allah berkahi. Ya. Nggak ada kerugian apa-apa. Allah berkahi. Ya. Sekarang udah habis banyak, uang banyak habis, bahkan gontok-gontokan dulu. Ya. Kalau kalah enggak mau terima kekalahan, bikin kerusuhan, hasilnya apa? Enggak lebih baik dibanding yang sebelumnya. Ya. Jadi sangat jauh perbedaannya antara demokrasi dan Islam. Ya. Orang-orang yang nggak punya pemikiran mana yang lebih maslahat bagi umat, itu itulah yang dipilih menjadi pemimpin. Ya, subhanallah, inilah dunia. Jadi ini peringatan lagi bagi kita. Di pundak kita ada tanggung jawab besar, ada tugas besar untuk dakwah. Makanya semangat belajar. Bagaimana sikap umat Islam tentang demonstrasi? Dan bagaimana caranya agar saudara kita untuk tidak mengikuti demonstrasi dengan alasan karena menghina ayat suci Al-Quran yang terjadi kemarin. Tujuan yang benar untuk menuntut dihukumnya orang yang bersalah, namun cara melalui demonstrasi adalah keliru. Walaupun tujuannya benar, tapi caranya salah. Ya. Yeah. Demonstrasi bukan ajaran Islam. Itu ajaran orang-orang kafir. Tidak ada demonstrasi dalam Islam. Ya. Demonstrasi dalam Islam yang pertama terjadi dilakukan oleh orang-orang munafik. Dzul Khuwaisirah. Kemudian terjadi lagi di masa Uthman dilakukan oleh orang-orang Khawarij dan Syiah. Ya. Para pembunuh Uthman kemudian nanti menjadi Khawarij dan menjadi Syiah. Ya. Itu demonstrasi yang pertama terjadi dalam Islam. Dan asalnya dari orang-orang kafir. Dan demonstrasi itu bagian dari demokrasi. Asal demonstrasi damai. Ya. Jadi itu bukan ajaran Islam. Bertentangan dengan ajaran Islam. Kata Syekh al bani rahimahullah, memang benar dalam Islam sarana itu mengikuti tujuan. Itu cuma sarana. Kalau tujuannya baik, menjadi baik. Tapi kata beliau, kalau sarana itu adalah hasil mengimpor dari orang-orang kafir menjadi terlarang. Iya, itu masalahnya. Dan berdakwah itu ibadah. Dakwah itu ibadah. Ibadah harus sesuai contoh. Beribadah dengan ah, berdakwah dengan demonstrasi atau dengan film dengan alat-alat musik itu adalah cara berdakwah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat. Iya. Anda mendengar hadis yang melarang kita melakukan qaza, mencukur sebagian rambut kepala. Apakah hadis tersebut merupakan larangan yang bersifat mutlak dan apakah merupakan dosa besar jika ada muslim yang melanggarnya? Lalu bagaimana dengan para personel TNI yang diwajibkan menipiskan rambut pada sisi kepala dan membiarkan rambut bagian atas kepala mereka? Mohon penjelasan. Pertama, ulama berbeda pendapat tentang hukum qaza. Nah, hadisnya sahih. Rasulullah SAW naha anil qaza, melarang memotong rambut dalam bentuk qaza, yaitu tidak sama rata. Iya, ada sebagian panjang, ada sebagian pendek. Iya. Jadi harus sama rata potong rambut. Jadi nggak ada tuh gaya-gaya rambut ya, <laughs> dalam Islam. Sama rata semuanya. Ulama berbeda pendapat, sebagian mengatakan makruh dan sebagian berpendapat sampai tingkat haram. Ya. Kenapa sampai haram? Karena kalau kita melakukan qaza, di situ ada penyerupaan kepada orang-orang kafir. Ya. Jadi sudah sepatutnya kita hindari. Solusinya adalah potong semuanya. Ya, kalau mau dibotak, botak sekalian semuanya. Ya, jangan uh, sisakan. Dalam surat Al-Maidah ayat ke-51 kita diperintahkan untuk tidak menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin. Artinya kita diperintahkan untuk memilih orang-orang yang beriman saja untuk menjadi pemimpin. Kaitannya dengan pemilihan kepala daerah, pilpres, apakah kita diperbolehkan memilih pemimpin? Ini sudah tadi ya. Udah panjang-panjang dibaca, ternyata sudah dijawab. Ya. Bagaimana hukumnya jika seorang menantu hendak mendakwahi mertuanya yang masih berbuat kesyirikan? Lalu menantu tidak jadi mendakwahkannya karena faktor orang tua dari mertua mendapat musibah. Mertua menjadi sedih dan selalu melamun. Demi menjaga perasaan mertua, apakah menantu tersebut mendapatkan dosa karena tidak jadi mendakwahi mertuanya tentang kesyirikan? Karena sebelumnya si menantu mendakwahi tentang bid'ah. Tentang bid'ah-bid'ah dan alhamdulillah sang mertua pun menjadi mengerti. Di dalam hati sang menantu jadi tergesa-gesa untuk mendakwahi kesyirikan kepada mertuanya. Tetap didakwahi. Itu tidak ada pengaruh antara kesedihan dan didakwahi, tetap didakwahi. Dan hidayah di tangan Allah. Kita hanya berusaha. Kita sampaikan, nggak ada pengaruhnya dia sedih atau dia apa namanya marah, tetap kita dakwahi. Jangan itu dijadikan sebagai apa namanya ukuran di dalam berdakwah. Tetap didakwahi sampaikan. Iya. Terlebih lagi kalau orang sudah tua, kita nggak tahu kapan dia mati maka harus segera didakwahi. Yang penting kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan metode yang baik. Iya. Tetap didakwahi. Bagaimana pahala seorang yang menjadi muadzin juga iqamah dan solat sendiri karena tidak jemaah yang lain dan lebih baik mana antara kita pergi ke masjid yang lumayan jauh atau menjadi muadzin di musala yang dekat rumah? Kalau di musola dekat rumah tidak ada muadzinnya, kalau kita tinggalkan, ya maka lebih afdol di situ dan lebih besar pahalanya menjadi muadzin daripada sekedar kita ikut sholat berjamaah tanpa apa namanya menjadi muadzin. Ya, karena setiap orang yang datang sholat maka muadzinnya mendapatkan pahala muadzinnya mendapatkan pahala. Ya. Bagaimana kalau nggak ada yang datang? Tetap lebih afdal. Dia menghidupkan musola tersebut karena bisa jadi suatu saat ada yang datang insyaallah taala. Iya. Daripada dia pergi ke masjid yang jamaahnya banyak sementara ada musola dekat rumah yang kemudian terbengkalai, tidak terurus, tidak ada yang azan. Ya. Apa saja yang membatalkan syahadat kita? Banyak di dalam kitab ini yang akan kita pelajari kurang lebih 40 jenis kesyirikan. Itu baru kesyirikan. Semua kesyirikan 40 eh, itu sudah termasuk syirik besar dan syirik kecil. Maka yang membatalkan syahadat adalah syirik besar. Semua syirik besar dan syirik besar itu banyak. Inilah yang insya Allah akan kita pelajari satu persatu di dalam kitab ini. Dalam 67 bab, kurang lebih ada setengahnya atau bahkan lebih membahas tentang syirik besar. Itu semua yang membatalkan keislaman dan juga kekufuran. Setiap kesyirikan adalah kekufuran. Tapi enggak setiap kekufuran itu kesyirikan. Kekufuran lebih banyak lagi. Ya. Contohnya apa? Orang yang menghina Allah atau menghina Al-Qur'an atau menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semua kekufuran walaupun bukan syirik. Ya, kalau dia muslim kemudian dia menghina Allah atau menghina ayat Allah atau menghina Nabi Muhammad SAW, maka dia kafir, murtad keluar dari Islam. Ya, ini contoh. Dan masih banyak yang lain. Mungkin di antara buku yang bagus juga karya penulis Nawakidul Islam, 10 pembatal keislaman. Itu pun belum semua. Jadi banyak. Ya. Insya Allah kita pelajari satu persatu berbagai macam kekufuran dan kesyirikan. Ya. Contoh kekufuran yang lain. Benci terhadap syariat. Iya. Benci terhadap syariat. Apa saja? Satu saja syariat Islam. Siapa yang membencinya maka dia kafir. Contoh yang lain. Sekularisme memisahkan antara kehidupan agama dan dunia atau keyakinan bahwa agama tidak mengatur urusan negara. Ini kekufuran. Atau orang yang mengatakan syariat Islam nggak cocok di Indonesia. Indonesia katanya negara majemuk, nggak cocok syariat Islam. Ini kufur. Ini ucapan berbahaya. Nggak main-main, ini kekufuran. Ya. Itu sama saja dia mengingkari Islam sebagai agama yang sempurna. Atau Islam nggak cocok di masa ini, nggak cocok di apa namanya selain bangsa Arab. Ini ucapan kekufuran dan masih banyak lagi. Pertanyaan yang hampir sama, masalah demo. Iya, masih demo lagi. Hmm. Jemaah sekalian, yang kita lakukan yang terbaik adalah berdakwah. Bukan demo. Dakwah. Baik mendakwahkan pelakunya atau mendakwahi masyarakat. Menjelaskan apa yang dia lakukan itu kekufuran itu yang kita lakukan. Iya. Kemudian untuk pemerintah yang seharusnya menghukum kita nasihati dengan baik. Datangi, nggak harus demo. Datangi, nasihati, ingatkan kewajiban dia sebagai pemerintah. Jamaah sekalian, kewajiban pemerintah itu secara garis besar hanya ada dua. Satu menegakkan agama, yang kedua memperhatikan kemaslahatan masyarakat. Dan yang pertama yang utama yang paling utama itu yang pertama, menegakkan agama. Itu kewajiban pemerintah. Dan ingatkan dia, Allah akan minta pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Ini yang pertama. Ya. Penegakan agama. Apa artinya penegakan agama? Dia amalkan dalam kepemimpinannya syariat Islam. Dia didik masyarakatnya, terutama akidah mereka. Dia lindungi akidah mereka dari golongan-golongan yang menyimpang. Ya, itu tugas pemerintah. Nah, pemerintah kita ah, pemerintah kaum muslimin pada umumnya belum tahu. Maka kita harus sampaikan, harus dakwahi. Apa? Bagaimana cara mendakwahi pemerintah? Apakah dengan cara demonstrasi? Percuma. Ya. Justru itu akan membuat kebencian antara pemerintah dengan rakyat. Cara mendakwahi pemerintah telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dari sahabat yang mulia Iyad bin Ghanam radhiyallahu anhu dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha li sultan fala yubdihi alaniyatan, walakin liya'khudh bi yadihi falyakhlu bihi, fa in qabila minhu fadak wa illa qad adda alladhi alayh." Siapa yang ingin menasihati penguasa, janganlah dia tampakkan terang-terangan. Ya. Yeah Siapa yang mereka nasihati kemarin? Penguasa kan? Hukum dia. Iya kan? Penguasa. Janganlah kata Nabi SAW dia tampakkan terang-terangan. Tetapi hendaklah dia pegang tangannya, menyepi, kemudian sampaikan. Kalau diterima, maka itu yang diharapkan. Kalau tidak, maka dia sudah tunaikan kewajibannya. Iya. Jadi, di samping kita berdakwah kepada masyarakat, ingatkan. Itu adalah kekufuran, berdakwah secara umum, kepada penguasa kita nasihati dengan baik-baik, nasihati dengan cara yang baik. Iya. Apakah fulan <laughs> sudah pantas disebut kafir harbi yang memerangi dan wajib diperangi? Ya, fulan itu yang tadi yang menghina surat Al-Maidah ayat 51. Ya, enggak usah sebut-sebut namanya, ya. Terlalu mulia dia kalau mau disebut namanya. Ya. Jemaah sekalian, untuk menentukan seseorang itu kafir harbi hanya pemerintah. Hanya pemerintah. Jihad itu jihad yang syar'i harus dengan tiga syarat. Pertama dipimpin kepala negara, yang kedua punya kekuatan, yang ketiga punya wilayah kekuasaan. Itu jihad yang syar'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqa Pemimpin itu adalah perisai. Peperangan dilakukan di belakangnya dan dia dijadikan sebagai tameng. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah taala menyebutkan ulama sepakat. Fuqaha sepakat. Jihad itu harus dipimpin kepala negara. Ya. Kalau kepala negara tidak mengatakan dia diperangi, nggak boleh diperangi. Ya. Kalau kepala negara menyuruh kita perangi dia, kita perangi. Itu jihad yang syar'i. Demikian pula hukuman pidana, hukuman mati. Orang yang menghina Islam, menghina Allah, menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diminta taubat, kalau tidak dihukum mati. Itu pun hanya bagi pemerintah, hak pemerintah. Kalau pemerintah tidak melakukan di, bagaimana? Kita nasihati. Dan dosa-dosa mereka bukan dosa kita. Kewajibannya tidak berpindah kepada kita. Iya. Yeah tidak berpindah kepada kita kewajiban untuk berjihad dan kewajiban untuk uh, maksudnya kewajiban untuk menentukan kapan berjihad dan kewajiban untuk menghukum tidak berpindah kepada kita. Kita punya kewajiban hanyalah berdakwah dan membantah kesesatan tersebut. Iya. Dan jemaah sekalian, betapa banyak orang yang tadinya menghina Islam setelah didakwahi kemudian dia mendapatkan hidayah. Iya. Dan itu tugas kita. Itu tugas kita. Wallahu alam. Demo lagi. <laughs> Ya. Sudah tadi ya. Hmm. Saya punya tulisan ringkas 15 mudarat demonstrasi. Ya. Terlebih berdemo kepada pemerintah muslim. Bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari ahlus sunnah menjadi khawarij karena Khawarij itu punya tiga akar kesesatan. Satu, mengkafirkan kaum muslimin. Yang kedua, menghalalkan darah kaum muslimin. Yang ketiga, memberontak kepada pemerintah muslim. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan Hafidahullah, siapa yang mengadopsi satu dari tiga penyimpangan ini, maka dia termasuk khawarij. Kalau dia ambil semuanya, dia khawarij yang paling parah. Ya, mungkin di masa ini seperti ISIS. Itu jenis khawarij yang paling parah. Tapi khawarij bukan hanya mereka. Banyak yang khawarij yang mengadopsi satu saja dari tiga penyimpangan ini dia adalah khawarij. Dan jemaah sekalian, perhatikanlah yang terakhir memberontak kepada pemerintah muslim. Memberontak itu ada dua macam. Memberontak dengan kata-kata dan memberontak dengan senjata. Apa artinya memberontak dengan kata-kata? Persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berdemonstrasi. Itu pemberontakan dengan kata-kata. Menjelek-jelekkan pemerintah di khalayak terbuka. Iya. Atau di media-media massa, di medsos. Ini termasuk pemberontakan. Makanya dulu ada khawarij yang namanya Al-Qa'diyah atau Al-Qa'adiyah. Khawarij yang cuma duduk-duduk saja, nggak pernah angkat senjata. Kerjaan mereka apa? Provokasi. Menjelek-jelekkan pemerintah supaya masyarakat jadi panas untuk memberontak. Iya. Jadi ini salah satu bahayanya. Di samping itu tasyabbuh kepada orang kafir, yang kedua bisa menggolongkan seseorang itu ke dalam ahlul bid'ah khawarij. Artinya keluar dia dari ahlus sunnah. Iya. Belum lagi mudarat yang lain. Macet di jalan, ya. Pernahkah kita bayangkan orang yang lagi Eh, buru-buru uh, butuh sesuatu cepat, harus cepat, apalagi orang sakit atau wanita hamil. Jadi macet gara-gara orang demo. Banyak kan mudaratnya, ya. Terganggu aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. ya Ini yang terjadi jemaah sekalian. Dan bahkan sampai pada tingkat pertumpahan darah antara demo yang mendukung dan yang kontra atau antara pendemo dengan aparat. Itu sudah sering terjadi pertumpahan darah. Walaupun kita katakan ini kan demo damai, ya siapa yang tahu nanti terjadi apa namanya hal-hal yang tidak diinginkan, ada provokator dan sebagainya. Ini Jakarta sudah macet begini, <laughs> ditambah lagi orang demo, ya walaupun mereka bilang demo damai, tetap saja bikin macet, ya kecuali berbaris satu-satu orang jalan di trotoar semuanya, ya Mungkin ya. Mana mana mau mereka melakukan itu berdemo? Iya. Sudah tahu Jakarta macet luar biasa, masih ditambah lagi dengan demo. Subhanallah, ya. Inikah orang-orang yang mengerti kemaslahatan umat? Mereka mau mengejar kemaslahatan yang belum pasti, kemudian memberi mudarat yang sudah pasti. Iya. Jadi itu bukan cara yang benar. Apakah meminta oleh-oleh termasuk haram? Adakah dalilnya? Meminta-minta ada hal yang adalah hal yang tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam banyak hadis Nabi SAW mencela perbuatan meminta-minta. Di antaranya sabda beliau, "La an yahtatiba ahadukum huzmatan ala zahri khairun lahu min an an nas atauhu au mana'uhu. Seorang di antara kalian mencari kayu bakar, kemudian dia pikul di atas punggungnya. Dengan itu dia bisa makan. Itu lebih baik daripada dia meminta-minta kepada orang. Kadang mereka memberi, kadang mereka tidak memberi. Ya. Demikian pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yazalul mas'ala bi ahadikum hatta يوم yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atul lahmin. Tidak henti-hentinya seorang dari kalian meminta-minta sampai akhirnya dia datang pada hari kiamat dengan wajah yang tidak berdaging. Ya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sa'alan nasa takatsuran, innama yas'alu jamra." Falyastakil aw liyastakthir. Siapa yang meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, hakikatnya yang dia minta adalah bara api neraka. Maka silahkan, dia mau bara yang banyak atau sedikit. Ya. Dan juga Nabi SAW bersabda, Kana Zakaria alaihi salam najjara. Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Ini Nabi SAW dalam konteks Eh, memotivasi kita bekerja, bukan meminta-minta. Demikian pula karena Daud alaihissalam ya'kulu min amali Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil pekerjaan tangannya.